Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan ketakwaan dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi taqillah Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah takwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti sebelumnya beliau tidak bertakwa. Akan tetapi perintah untuk meneruskan ketakwaan yang telah beliau miliki sebelumnya dan meningkatkan kualitas takwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ketakwaan dan meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat beliau lebih wajib lagi untuk meneruskan ketakwaan kita dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin rahimakumullah. Sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mensyukuri nikmat-nikmatnya. Segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini wajib kita syukuri dan bersyukur itu merupakan tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adapun bukti syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya ialah memperbanyak sedekah. Sedekah Masyarakat muslimin rahimakumullah adalah bukti bahwa hamba itu adalah pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah, maka pada kesempatan khutbah Jum'ah kali ini akan kita kupas sedikit tentang masalah sodakoh sebagai tanda syukur hamba kepada Allah dan sebagai tanda hamba itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Beliau pernah berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayus sodakoti afdol. Wahai Rasulullah, sodako apa yang paling utama itu? Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta sodako, wa anta sahihun sahihun tahsal faqra wa ta'malul ghina sodako yang paling utama ialah sodako yang engkau keluarkan ketika dalam keadaan sehat walafiat sahih dalam keadaan hatimu sangat pelit dan bakhil, sangat hemat uang. Tahsal fakro. Saat itu keadaanmu sangat takut miskin. Watak malul dan sangat menginginkan menjadi orang kaya. wala tuhmil dan jangan sampai engkau menunda-nunda sedekah hatta idza balaghatil hulqum sampai ketika nyawamu sudah berada di kerongkongan qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa kana li fulan saat engkau sekat, engkau baru membagi harta warisanmu untuk sebulan sekian, untuk bulan sekian. Padahal kamu mati tanpa bagi pun sebulan dapatnya ya sekian. Barakofikum. Karena itu merupakan hak warisnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup jelas menggambarkan bahwa harta adalah sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Engkau wahai sekalian manusia memang sangat besar kecintaan kalian terhadap harta. Tidak ada satupun manusia yang tidak suka harta. Semuanya suka harta, mulai dari anak-anak sampai orang tua bangka, bahkan yang akan mati sekalipun masih senang dengan harta. Masal muslimin rahimakumullah. Rasulullah juga menggambarkan bahwa orang itu ketika dalam keadaan sehat walafiat, bugar, kemudian sedang menabung. Saat itu dia sangat takut uangnya habis. Saat itu dia sangat berharap bisa menjadi orang kaya seperti tetangganya. Dalam keadaan seperti itu, ikhwan abidina azakumullah, datang panggilan agama untuk bersodakoh fi sabilillah. Maka ini merupakan ujian berat bagi orang itu. Maka barang siapa yang ketika sehat walafiat masih senang uang sehingga sangat hemat dalam mengeluarkan uang alias sahih kikir bakhil gak mudah keluar uangnya kemudian dia khawatir uangnya habis alias khawatir miskin dan dia terus menabung dengan harapan supaya jadi orang kaya tapi ketika itu dia mendahulukan sodakoh fi sabilillah dia dengan rela mengambil sebagian hartanya untuk disodakokan pisabilillah, maka itulah sodako yang paling utama. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak setiap orang yang dalam keadaan seperti itu mau bersodako Kebanyakan mereka saat seperti itu enggan bersodako Walaupun satu rupiah Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa jangan sampai kita menunda-nunda sodakoh sampai ketika nyawa sudah ada di terongkongan baru kita bagi-bagi harta untuk ahli waris kita padahal ahli waris itu walaupun tidak kita bagi nah kalau kita mati ya mereka sudah dapat jatah harta yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah maka kita harus memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersemangat bersedekah fi sabilillah. Disebutkan dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh uh, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Barakofikum. Man tasaddaqo bisak mah min kasbin Bar siapa yang bersodakoh dengan separuh kurma dari kerja yang halal. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala menerima sodako itu dengan tangan kanannya. Masal muslimin rahimakumullah. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk meremehkan sodakoh walaupun sedikit jumlahnya. Sodakoh tidak harus nunggu kita menjadi kaya raya. Kalau kita tidak punya banyak, ya sodakohnya semampunya. Dalam hadis ini, walaupun separuh koma, separuh butir koma, anak kecil pun kalau dikasih mungkin pikir-pikir mau menerimanya ya tidak begitu tertarik. Tetapi jika itu dikeluarkan dengan ikhlas dari harta yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala menerima sodako itu dengan tangan kanannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka perlu kita ketahui bagaimanakah seharusnya kita bersodako itu? Apa adab-adab yang harus kita perhatikan agar sodako kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sekedar mengeluarkan uang saja? Yang pertama yang harus diperhatikan dalam bersodakoh, masyarakat muslimin rahimakumullah ialah harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pamrih memberi sodakoh untuk masjid misalkan atau untuk membangun pondok pesantren atau untuk fukor wal masakin ya sudah dikasihkan ikhlas karena Allah pahalanya mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pamrih tidak kemudian ada embel-embel nanti coblosan saya ya. Nah. Tidak pakai embel-embel nanti nama saya gunakan untuk nama masjidnya. Tidak pakai embel-embel nanti kalau anak saya sekolah di pondokmu tolong digratiskan karena sayalah yang bangun. Barakofikum. Tidak pakai embel-embel nanti ditulis di depan masjid atau di depan pondok bantuan dari saya. Tulis nama saya sebesar-besarnya dengan tinta emas. Tidak pakai semacam itu. Masal muslimin rahimakumullah. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Lillahi ta'ala. Kasihkan pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Yang kedua, Ma'asyar muslimin rahimakumullah ialah al-israru biha. Kalau bersodakoh dengan sodakoh sunnah semacam ini, ini bukan zakat, tapi sodakoh. Maka disunahkan untuk merahasiakannya. Tidak memamerkannya di depan umum. Kalau perlu namanya disamarkan hamba Allah. Tidak kemudian minta ditulis namanya yang jelas, titelnya yang jelas, berapa jumlah sumbangannya yang jelas, kemudian ditulis, diterbitkan di majalah, dicetak besar-besaran supaya terkenal sebagai dermawan. Tidak pula kemudian ditampilkan dalam majalah sebagai seorang dermawan. Ini loh si Fulan, sodakonya 2 M per bulan. Bagaimanakah kepribadian beliau? Ditulis Mungkin pihak redaksi majalah pingin ngajak yang lain supaya niru fulan. Supaya berlomba-lomba untuk sodakoh. Tetapi Masal muslimin rahimahumullah ini sama saja dengan mengajari orang untuk pamer dan tidak melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani al isra biha merahasiakan sodako itu. Barakofikum. Jumlahnya besar, tapi dia merahasiakannya. Datang ke panitia pembangunan misalkan. Nih, saya sodako lillahi ta'ala 1 M. Tapi saya minta nama saya dirahasiakan. Hamba Allah. Insya Gak ada pikiran. Oh nanti kalau nama saya gak ditulis termasuk saku panitianya nanti begini begini begini. Walaupun satu M yang Anda sumbang masuk ke panitia. Tapi kalau ketika infak dan sodako, lillahi ta'ala, maka pahalanya satu M di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan pahala yang Allah tentukan berlipat ganda untuk Anda. Walaupun dipakai sesuai dengan yang Anda inginkan atau masuk kantong panitianya. Adapun panitia yang memasukkannya dalam kantongnya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sunnah berbicara sodako itu hendaknya al isror biha disamarkan, dirahasiakan agar menjaga keikhlasan, tidak kemudian dipamer-pamerkan. Barakofikum. Atau kemudian disampaikan kepada umum, orangnya ada di situ. Fulan adalah muhsinin kita, Dialah yang membangun pondok ini dengan dana 3 triliun seorang diri. Kenalkan si fulan, Ibnu fulan dari negara ini. Enggak. Barakofikum. Itu bisa memberi kesempatan iblis. Orang ini asalnya ikhlas jadi riak dan pamer. Bisa menyebabkan pahalanya menjadi batal. Wal billah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam bersodakoh ialah as min minal halal wal ajwad. Bersodakoh dari harta yang halal dan pilihan ajwad yang lebih jayid ajwad. Jadi kalau misalkan berupa uang begitu, uang rupiah pilihan ialah yang berwarna merah. Gambar Soekarno-Hatta. Nah. nah yaitu yang dikeluarkan di uang pilihan untuk rupiah. Ajwat. Barakofikum. Tidak kemudian mengeluarkannya dengan uang yang paling jelek Misalkan rupiah yang paling jelek adalah koin 100 rupiah. Padahal dia punya 100 ribu rupiah dengan yang paling baik. Masyarakat muslimin rahimakumullah termasuk juga tidak diperkenankan kemudian kita bersodakoh dengan harta-harta yang haram Sebagaimana banyak dilakukan oleh sebagian pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan korupsi. Ketika ditangkap, mereka berkata, uangnya saya sodakokan untuk masjid. Tolong saya dibebaskan dan diikhlaskan. Karena nggak masuk kantong saya sendiri. Uang hasil curian diniatkan sodakoh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Fa innallaha la yataqabbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali harta yang baik. Dan yang baik itu adalah dari harta yang halal. Dan perlu diketahui yang ajwat yang terbaik yang dia miliki. Barakofikum. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang perlu diperhatikan yang lainnya. Ketika sodako jangan sampai kemudian melakukan al-mannu wal ada. Al-mannu ialah mengungkit-ungkit pemberian yang telah ia lakukan tempo dulu. Cuma tuh kamu ingat gak kamu dulu waktu sakit, aku yang membiayai dan menanggung pengobatanmu. Ingat itu. Kamu tahu nggak? Saya dulu yang nanggung semua keluargamu. Diungkit-ungkit pemberian-pemberian tempo dulu. Perbuatan ini disebut dengan al-mannu. Dan ini bisa membatalkan pahala sodakoh seseorang yang asalnya sudah dapat pahala banyak karena sodakohnya banyak gara-gara almanu yang dia lakukan maka semua pahala sodakohnya hilang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga jangan sampai ketika sodakoh kita sertakan dengan perbuatan al-adha sodakoh tapi nyakiti hati orang yang diberi. Ada yang nggak mampu, kemudian minta bantuan, kemudian dikasih, hmm, tak kasih, ambil, ya. Kamu jangan minta lagi, awas semua ya. Nah. Hmm, tak kasih. Mau berapa? Hmm, tak kasih dasar kebel begitu oh. atau ngasih dilempar hmm, ambil gitu memberi tapi pakai menyakiti hati orang yang diberi ini pahala sodakonya batal dan hilang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakofikum Masal muslimin rahimakumullah kita sebagai seorang yang beriman hendaknya memperhatikan adab-adab tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah dan infak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Ayuhan nas rahimakumullah Setelah kita mengetahui adab-adab dalam persodakoh agar sodakoh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka pada khutbah yang kedua ini akan saya jelaskan siapakah orang yang paling utama untuk mendapatkan sodakoh, untuk diberi sodakoh. Sebaiknya kita kasihkan ke siapa sodakoh kita itu. Walaupun kita semuanya sepakat fukor wal masakin adalah orang yang berhak menerima sodakoh. Tetapi ada yang lebih baik, yang lebih afdol, lebih banyak pahalanya jika sedekah kita kita serahkan ke mereka. Ada beberapa golongan yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Qasidin. Yang pertama, ahlul Qurabah Sodakoh yang diberikan kepada sanak kerabatnya sendiri. Tentunya sanak kerabat yang tidak mampu. Jadi keluarga kita sendiri yang tidak mampu. Kalau kita kasih, itu pahalanya lebih banyak daripada kita ngasih sembarang orang. Masya Allah, barakofikum. Kita melihat misalkan ada paman kita atau bibi kita atau keponakan kita atau kakek nenek kita misalkan mereka adalah orang-orang yang kurang mampu maka ketika kita bersodakoh kepada mereka kita akan mendapatkan dua pahala yang pertama ialah ajus sodakoh. Yang kedua ialah ajus silah. Dapat pahala sodakoh dan dapat pahala silaturahmi. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Boleh seorang istri bersodakoh kepada suaminya dan anak-anaknya. Karena Suami itu bukan tanggung jawab istri. Anak-anak juga bukan tanggung jawab istri. Ketika istrinya punya penghasilan, istrinya kaya raya. Sementara suaminya orang yang tidak berpunya. Anak-anaknya secara otomatis tidak dapat yang cukup dari bapaknya karena bapaknya miskin. Maka ibunya yang punya uang banyak kemudian memberi sebagian harta itu kepada suaminya dengan niat sodakoh. Kemudian juga ngasih anak-anaknya, bahkan nanggung anak-anaknya, maka ini termasuk sodakoh kepada ahlul korobah. Punya dua pahala, pahala sodakoh dan pahala silaturahmi. Permasalahan ini banyak yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Mereka khawatir dianggap hanya mementingkan pribadi dan keluarganya saja. Sodako hanya dikasihkan ke keluarganya saja, yang lainnya nggak dikasih. Takut dibilang bakhil. Barakofikum, jangan takut. Karena yang menilai dan memberi pahala sodako kita ini Bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak paham bahwa sanak kerabat kita yang kurang mampu lebih memiliki hak harta kita daripada orang lain. Seandainya setiap keluarga memahami masalah ini, kemudian memperhatikan keluarganya sendiri-sendiri yang tidak mampu, maka insya Allah masyarakat akan makmur dengan sendirinya karena masing-masing bertanggung jawab dengan keluarganya sendiri-sendiri. Ditambah lagi keluarga mereka itu akan rukun dan harmonis karena tabiat manusia kalau dikasih itu senang, diperhatikan itu senang. Barakofikum. Sehingga dengan memberi infak dan sodakoh kepada saudara-saudara dan famili yang kekurangan, kita dapat mendapatkan faidah-faidah yang banyak, menghasilkan banyak faidah yang tidak didapatkan ketika dikasihkan kepada orang lain. Kemudian ma'asal muslimin rahimakumullah, ada lagi pihak yang kalau kita sodakoh kepadanya, pahalanya banyak. Ialah ahlul iffah orang yang tidak punya yang menjaga kehormatan dirinya tidak menampakkan kekurangan tidak minta-minta orang mengira dia itu kaya ya kaya karena dia tidak pernah minta-minta tidak pernah utang sana utang sini Kemudian dia juga tidak pernah mengeluh keadaannya. Dia hidup dengan tenang, menikmati apa adanya. Barakofikum. Orang semacam ini, kalau kita kasih sodako, berarti kita mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita telah bertawun alal bir wa membantu orang itu semakin menjaga kehormatan dirinya dan tidak sampai kepepet minta-minta lain dengan ngasih orang yang minta minta uangnya tolong aku bantu aku Wah. ya kalau kita ngasih dapat pahala tapi kalau yang gak minta-minta seperti itu menjaga kehormatan dirinya kena kasih maka pahalanya lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahsabuhum aghnia. Ya. Minat ta'afuf. Ya. Kalian mengira orang itu kaya karena menjaga kehormatan dirinya, padahal apa ini? Enggak mampu. Kemudian yang ketiga, masyarakat muslimin rahimakumullah adalah ahlu taqwa orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni secara zahir orang ini baik agamanya, melaksanakan perintah agama, meninggalkan larangan-larangan agama, maka kalau kita bersodako kepada orang tadi, harta kita barokah, pahalanya banyak. Karena kita membantu orang itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakofikum. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW pernah berpesan, "La yaqulu ta'amaka illa taqi." Usahakan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sehingga kalau undang-undang itu hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa tanpa pandang bulu, miskin dan kaya. Yang penting bertakwa. Karena kalau mereka lah yang memakan makanan kita, mereka lah yang menerima saudara kita, maka harta kita semakin barokah karena kita membantu mereka semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ialah ahlul ilmi. Orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Para ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu dan menuntut ilmu disibukkan dengan ilmu agama yang dia pelajari sehingga tidak bisa bekerja secara normal untuk mendapatkan harta yang banyak sehingga mereka ini sibuk belajar untuk menjaga kemurnian agama untuk mendakwakan agamanya maka dengan bersodakoh kepada mereka itu pahalanya semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sama saja bertawun alal bir wa taqwa untuk menuntut ilmu agama dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala.